Al-maf'ul li ajlihi adalah isim mansub yang disebutkan libayani untuk menjelaskan sababi sebab susuli terjadinya fi'il. Itu dinamakan maf'ul li ajlihi. Qala mithlu contohnya Ataitul madrasata raghbatan fil ilmi ataitul madrasata raghbatan fil ilmi saya datang ke sekolah ataitul madrasah saya datang ke madrasah ke sekolah raghbatan karena cinta fil ilmi terhadap ilmu di dalam contoh ini raghbatan merupakan isim mansub ragbatan isim mansub kenapa disebutkan ragbatan untuk menjelaskan sebab kedatangan orang tersebut ke madrasah Ataitul madrasah saya datang ke madrasah kenapa kamu datang ke madrasah ragbatan fil ilmi karena cinta ilmu itu imanan billahi. Saya melaksanakan salat karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallaitu fi'il fa'il. Imanan isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan kenapa saya melaksanakan salat. Kenapa saya melaksanakan salat? Apa sebabnya? Imanan billah. Karena memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga imanan isim mansub sebagai maf'ul li ajli. Qala zurtu aliyan hubban lahu. Zurtu aliyan hubban lahu. Saya ziarah kepada Ali karena rasa cinta kepada Ali. Hubban adalah isim mansub. Hubban adalah isim mansub untuk menjelaskan sebab ziarah untuk menjelaskan sebab ziarah. Kenapa saya ziarah menemui Ali? Kenapa ini terjadi? Jawabannya hubban lahu. Karena saya cinta kepada Ali. Zaratul walada ta'diban lahu. Zaratul walada ta'diban lahu. Saya memukul anak itu untuk mendidik dia. Kenapa saya memukul sang anak? Alasannya karena untuk mendidik dia. Takdiban isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pemukulan. Ini dinamakan al-maf'ul li ajlihi. Kalau wa alamatuhu an yasluha wuku'uhu jawaban liqaulika lima wa alamatuhu dan tanda isim sebagai maf'ul li ajli an yasluh tepat wuku'uhu tepat kali bila diletakkan atau tepat kali posisinya sebagai jawaban untuk sebuah jawaban Likaulika dari pertanyaanmu lima. Kenapa? Kalau saya melakukan sebuah perbuatan, saya melakukan sebuah perbuatan, saya selesai menjelaskan perbuatan tersebut. Titik. Ada orang bertanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Maka jawabannya itu merupakan maf'ul li ajli. Contohnya, walada. Saya memukul seorang anak. Ada orang bertanya, lima barab walada. Kenapa engkau memukul anak itu? Jawabannya takdiban lahu untuk mendidik dia. Maka tak diban mansub sebagai maf'ul li ajlihi. Qala al-mafadiru lati takunu maf'ulan li ajlihi ghaliban. Yang perlu diingat bahwa al-maf'ul li ajlihi al-maf'ul li ajlihi harus selalu berbentuk masdar seperti keterangan dalam di bawah itu. Kita baca ketentuan-ketentuan maf'ul li ajlihi. Yang pertama maf'ul li ajlihi harus selalu berasal dari masdar. Maf'ul li ajlihi harus selalu berasal dari masdar. Tanda maf'ul li ajlihi bentuknya masdar. Yang kedua, maf'ul li ajlihi harus selalu merupakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hati dan disebut af'alul kulub, Af'al jamak dari fi'il al kulub hati. Masdar harus terkait dengan amalan hati. Seperti yang akan kita baca di atas nanti. Yang ketiga, untuk mencari maf'ul li untuk mencari maf'ul li dapat digunakan kata tanya mengapa, yaitu lima tadi. Mengapa? Baik, qala al-masadiru allati takunu maf'ulan li ajlihi ghaliban. Kata beliau beberapa bentuk masdar yang menjadi maf'ul li ajlihi secara umum, ghaliban secara umum. Ada beberapa masdar yang selalu menjadi maf'ul li ajlihi secara umum. Yang pertama hubban, apa arti hubban? karena cinta. Cinta termasuk amalan hati. Bughdhan artinya benci. Ikraman memuliakan, menghormati. Ihtiraman sama juga menghormati. Hayaan malu. Syafaqatan kasihan. Takdiban mendidik. Imanan iman. Huznan sedih. Farhan gembira. Rahmatan rasa kasih. Syukron, rasa terima kasih. Khaufan, rasa takut. Hasadan, hasad, iri, dengki. Nah, ini al-maf'ul li'ajlihi. Nah, al-maf'ul li'ajlihi. Kesimpulannya, al-maf'ul li'ajlihi adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Al-maf'ul li'ajlihi selalu dalam bentuk masdar dan terkait dengan amalan hati. Terkait dengan amalan hati. Naam. Wallahu alam bisawab. Cukup insyaallah al-maf'ul li ajlihi. Baik. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Qala Syekh Muhammad rahimahullah. Hadhihi arba'u qawaid min qawaid ad-din allati tadurul ahkamu 'alaiha. Sampai di ya. قال رحمه الله وهي من أعظم ما أنعم الله تعالى به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وهي apa yang maksud hiya di sini? Kita terjemahkan sekarang. kalau Syekh Muhammad rahimahullah, berikut ini ada empat kaidah di antara sekian banyak kaidah-kaidah dalam beragama. Keempat kaidah inilah menjadi sumber hukum berputarnya hukum dalam agama Islam. Wahia dan dia, apa yang maksud dia? Ayo, kuaid empat kaidah ini. Kata beliau wahia dan empat kaidah ini min a'wami termasuk a'wam yang terbesar ma'an amallahu ta'ala yang Allah berikan nikmat bihi dengannya fadal yang mau menyi meminggirkan sepeda motor. Baik. Kata beliau wahia min a'zami ma an'amallahu ta'ala bihi. Keempat kaidah ini merupakan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan ala Muhammadin untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, hiya Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Kenapa hiya dinamakan isim ma'rifat? Karena Kenapa? Bomir. Karena hiya merupakan bo, bomir. Bomir mutafil atau munfasil? Munfasil. Munfasil marfu atau munfasil majrur? Munfasil ada yang majrur? Tidak ada yang munfasil, hanya ada dua. Marfu dan mansub. Coba ditasrif. Bomir munfasil yang marfu. Huwa humahum. Baik, satu, dua, tiga. Huwa humahum. Hiya humahunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Bomir munfasil mansub. Satu, dua, tiga. Aywa. Iyahu, iyahuma, iyahum. Baik, satu, dua, tiga. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, iyana. Ini bomir munfasil man tuh Dhamir munfasil marfu huwa humahum. Dhamir munfasil majrur ada? Tidak ada. Dhamir munfasil majrur tidak ada. Karena jelas isim yang majrur harus bertemu dengan harfu jar atau isim sebagai mudhaf ilaih. Sehingga dhamir majrur itu selalu mutafil Gomir majrur selalu mut tafil Baik. Kalau wahia min a'zami ma an'ama taala a'zam ini isim. Munsarif atau ghairu munsarif. A'zam af'al A'zam merupakan isim ghairu munsarif. Karena ada dua illah. Apa illah pertama? Wazan fi'il. Yang kedua yang kedua, temannya alamiah. Wasfiyah. ya. Karena wasfiyah demikian juga wazan fi'il. A'zam. Tetapi di sini min a'zami tanda majrurnya kasroh. A'zam tanda majrurnya kasroh. Kenapa demikian? Karena a'zam walaupun bentuknya isim ghairu munfarid tetapi kedudukannya sebagai apa di sini? Sebagai mudhaf. A'zami mudhaf, ma mudhafun ilai. Kalau seandainya a'zam bukan mudhaf, kita katakan hiya min a'zama. Min a'zama. Tetapi karena a'zam sebagai mudhaf, maka ghairu munfarid hukumnya hilang, tidak berlaku. Baik, contoh yang lain sekarang. Masajidu. munfarid atau ghairu munfarid masajid? Ghairu munfarid. Kenapa ghairu munfarid masajid? Karena sighah muntahal jumu. Seandainya masajid kita jadikan mubah masjid-masjid di kota Madinah. Saya katakan masajidu al-Madinati. Anda masukkan min. Bagaimana cara membacanya? Min masajidil Madinati. Karena masajid sudah menjadi mudhaf. Seandainya al-Madinah saya hilangkan dari masjid-masjid. Bagaimana bahasa Arabnya? Min masa Min masa zida majrur tandanya fat fathah tetapi setelah menjadi mudhaf ditambahkan al-Madinah menjadi min masa zidi al-Madinah qala wa hiya min a'zami ma an'ama Allah taala bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinamakan jumlah apa jumlah i'tiradiyah dinamakan jumlah i'tiradiyah wa ummatihi wau dinamakan huruf huruf atof ummati kenapa majrur Hah? kenapa majrur ummati ma'tuf ya dimaksudkan kepada Muhammad Muhammadin ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi nah wallahu alam bisawab cukup insyaallah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka